Kalau ada kiai atau ustadz atau habib datang yang orang-orang soleh datang barangkali tidak peduli. Bahkan anak kiai pun sekarang sudah tidak peduli. Mestinya kan diajarkan kalau ada seorang alim datang, ayo datang. salaman dan sebagainya. Tapi giliran yang datang itu adalah ya mohon maaf artis misalnya. Itu seanaknya kiai pengen foto paling depan tuh. Bisa langsung di di status apa BB-nya atau WA-nya atau wah, itu langsung ada gambarnya karena telah duduk dengan ar artis. Ya kalau artisnya artis kekasih Allah, artis yang soleh atau solehan. Kata yang ngajari bagaimana buka aurat dan sebagainya. Nah, ya ini. Jadi kekaguman kita sudah berubah di situ anak-anak kita. Dan cermati. Dan memang itu pernah suatu ketika ada yang bercerita. Ada kiai sepuh datang, biasa orang. Kiai sepuh datang. Cuma di situ ada bintang tamu artis. Giliran kiai artis tak kiainya dilompati. Allah. Sibah ini. Innalillah. Nah, ini adalah satu satu kejanggalan dalam tarbiyah. Semestinya anak kita kita didik dengan orang-orang soleh. Zaman dulu lihat kita dididik oleh orang-orang dahulu, orang-orang tua. Bagaimana kita menghormat. Setiap lebaran kita utamakan datang ke rumah kiai, minta doa, datang assalamualaikum salaman sebelum kemana-mana itu dididik kita ke rumah kiai ada apa-apa ke rumah kiai mau ujian minta doa ke kiai mau ini doa kiai Allah sekarang kalau mau cari jodoh lewat internet nah, macam-macam eh, mana itu minta petunjuk dari ulama orang dulu sehingga anak-anak dididik hormat kiai tidak minta dihormat ulama tidak minta dihormat karena yang akan memuliakan adalah Allah dan Rasulnya akan tapi kita punya kewajiban kepada mereka tanda ketawaduan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah itu juga iman dari kita. Termasuk mengagungkan syiar Allah, ulama syiar Allah. Sehingga dahulu anak-anak dididik bagaimana kalau ada ulama lewat dan sebagainya ini. Kalau main bola saja anak kecil main bola ada kiai berhenti semuanya. Sekarang ada kiai lewat tendang keras, Cuh, ada tinggi lagi itu. Cuh. Nah, ini musibah pendidikan sudah tidak ada. nggak ada hormat Termasuk kadang ini ditemukan sebuah cerita. Di rumah kiai sendiri sudah tidak diajari. Maka perlu kita menemukan sebuah keluarga. Jadi kalau sudah urusan ulama, anak-anak itu digerakkan semuanya. Sampai suatu ketika kita dengan Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ziarah waktu itu. Nah, kiai anak cucunya semuanya datang. Datang semuanya duduk, suruh buka mulut. Beb, kasih ludah, Beb. Hat hat. <laughs> nggak biasa Habib Hah, ini jadi betul-betul anak-anaknya itu didatangkan dan bagaimana menghormat bagaimana ini supaya ada tauluk hatinya sambung kepada ulama ini perlu kita didik begitu